Nah, barakallahu fikum jahiliyah yang kedua yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Barakallahu fikum beliau berkata di sini jami'ul khalqi al jinn wal insu yajibu an yakuna dinum wahid. Naam, yajibu an yakuna dinuhum wahida. Kata beliau, seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia wajib seluruhnya itu menjadikan agama mereka hanya satu yaitu agama Islam, agama yang sempurna tidak ada duanya. Ya Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku wa raditu lakumul Islam dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Jadi, ma'asyiral muslimin barakallahu fikum hafizakumullah jami'an Jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, tinggi kedudukannya untuk mencari memilih agama selain agama Islam. Pilihlah agama Islam, pilihlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Berikutnya kata beliau huwa tauhid, yaitu agama Islam tersebut adalah agama yang di dalamnya ada unsur tauhid karena itulah inti daripada agama Islam ini. Karena makna al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Makna Islam adalah al-istislamu lillah, pasrah berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Asyirku huwa anta ja'alillahi niddan wa khalaqaka. Di antara makna syirik adalah engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Atau dengan makna yang lain, nam asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima na fima huwa min khasaisillah taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti masalah ibadah khusus diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata beliau, wa ifradullah bil ibadah jalla wa ala dan mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dalam seluruh ibadah Nah, sekarang apa mana ibadah? Sudah sering kita lewati dan sering kali kita dengar mana ibadah adalah ismun jamion di kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahir batinah jadi ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Barakallahu fikum. Nam. Jadi hal tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan murnikanlah. Nah, barakallahu fikum satukanlah ibadah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata beliau, wal ibadatu bayyanaha ala al-sunnah rusul. Sedangkan ibadah Nah barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang ibadah melalui lisan-lisannya para rasul. Ma wakalaha ilan nas dan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan atau perkara-perkara yang memang sudah dibankan kepada manusia. Bal anzala alaina kitaban bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Alkitab. Nah, barakallahu fikum itu Al-Qur'an. Wa arsala ilaina rasula. Wa arsala ilaina rasula. Nah, wa arsala ilaina rusula. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengutus kepada kita para rasul. Wa qala nam hadahu wad-dinu. Nam Hada huwa dinu hadi wa ibadah Inilah agama yang benar dan inilah yang namanya ibadah. Wa tauqifiyatun. Yang nama ibadah itu adalah tauqifiyatun. Wa dinu tauqifi. Sedangkan agama itu adalah tauqifi. Apa tauqifi? Tauqifi itu maknanya dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Naam. Barakallahu fikum. Laisa min haqqin nas an yashra'u lahum adyanan. Bukan merupakan hak manusia. Tidak ada hak untuk tidak ada hak pada manusia untuk mereka membuat syariat. Naam, barakallahu fikum untuk mereka agama-agama. Jadi pembikinan agama, nah barakallahu fikum atau mereka membuat sebuah syariat untuk manusia itu bukan hak manusia. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bal hada min haqqillah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang namanya syariat seperti ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yashra'ud din. Dialah zat yang telah mensyariatkan agama. Am lahum syuraka'u syara'u lahum ad-din? Apakah ada pada mereka ikut campur, ikut serta? Nah, barakallahu fikum. Mereka membuat syariat untuk mereka. Nah, membuat syariat untuk mereka sebuah agama malam ya'dzam bihillah pada perkara yang Allah taala tidak mengizinkannya. Hada ingkarun minhu subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bentuk pengingkaran. Apakah ada orang ya, di antara mereka yang ikut serta membuat syariat bersama Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang mereka juga tidak diizinkan membuat syariat, apakah ada? Naam. Fadinu huwa masyarahullah. Maka agama itu adalah Nah barakallahu fikum apa-apa yang Allah Ta'ala syaratkan wa anzalahu fi kutubihi dan apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan pada enam kitab-kitabnya baik itu Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil dan yang semisalnya. Naam wa ala alsuni rusulihi dan juga melalui lisannya para rasulnya alaihi wassalatu wassalam huwa tauqifi maka yang namanya ibadah barakallahu fikum yang namanya agama itu adalah tauqifi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala warrusul innama huwa muballighuna anillahi jalla wa ala sedangkan para rasul mereka hanya menyampaikan barakallahu fikum menyampaikan Nah, barakallahu fikum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yuballighuna anillahi ma syara'ahu li ibadih. Yaitu mereka menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang Allah taala syariatkan kepada para hambanya. Hadhihi wadhifatur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Inilah nam tugasnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. hum muttaba wahum muta'abbaduna bihadad din. Mereka semuanya adalah orang-orang yang diperintahkan beribadah dengan agama ini. Nah, mislah ghairihim seperti yang lainnya. Ibadun ya'budun Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, bihadad din dengan agama ini barakallahu fikum. Naam bihadad din alladhi syara'ahu lahum wa li umamihim. Dengan agama ini yang telah Allah Ta'ala syariatkan untuk mereka dan untuk umat-umat mereka sehingga tidak layak barakallahu fikum atau tidak pantas bahkan naam tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mencari agama lain atau beriman kepada nabi lain naam setelah diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diterima sama sekali dan dan bahkan berbahaya bisa menghantarkan pelakunya kepada neraka jahanam karena semua setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib semuanya beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu agama Islam agama yang menghapuskan agama-agama sebelumnya agama yang menghapuskan agama-agama yang terdahulu, agama yang sempurna tidak ada duanya, tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, barakallahu fikum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih demi zat atau demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, maksud demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah. Nam tidak ada seorang pun yang mendengar tentang kenabianku dari kalangan umatku ini Yahudiyun wa Nasraniyun baik orang Yahudi maupun orang Nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku telah diutus dengannya illa kana min ashabin nar melainkan orang tersebut men, men, enam melainkan orang tersebut merupakan penduduk api neraka jadi hati-hati jangan sekali-kali mencari agama selain agama Islam jangan sekali-kali berpindah dari agama Islam menjadi agama selain agama Islam barakallahu fikum karena kemurtadan juga perkara yang berbahaya bisa menghantarkan pelakunya kepada neraka jahanam nah barakallahu fikum nah sebagaimana Allah taala berfirman mengenai orang yang murtad bagaimana nah fayamut perhatikan Barang siapa yang di antara kalian murtad dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wahwa kafir, dalam keadaannya kafir, nah barakallahu fikum apa yang mereka dapatkan? Nah barakallahu fikum, ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Mereka penduduk api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fikum, itulah balasan bagi orang-orang yang murtad. Karena murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sekali, nah jangan sekali-kali berani kita keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Semula beragama Islam, kemudian gara-gara naam harta atau gara-gara jabatan atau karena titel atau gelar atau karena pekerjaan akhirnya meninggalkan agama Islam dan murtad dari agama Islam. Jangan. Itu semuanya perkara yang sangat berbahaya yang harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang termakan subhat-subhat yang mereka lontarkan karena hal tersebut bisa menghantarkan pelakunya kepada neraka jahanam naudzubillah min dzalik barakallahu fikum kemudian berikutnya enam mengenai hal seperti ini barakallahu fikum betapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? dikarenakan harta. enam karena harta fitnah yang melanda kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang ringan tapi perkara yang sangat berat. Karena fitnah itu bisa merubah saat seorang bisa Nah, kalafikum bisa mengubah seseorang. Nah, kalafikum dengan cara yang cepat sekali. Pagi dalam keadaan muslim, nam sore hari sudah menjadi kafir. Sore hari dalam keadaan muslim, pagi hari sudah menjadi kafir. Nah itulah fitnah sehingga Rasulullah mengatakan badirul bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin ad-dunya. Nah hadis Abi Hurairah rawahu Muslim. Nah barakallahu fikum Rasulullah mengatakan bersegeralah kalian beramal. Beramal amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala sebelum datang fitnah yang mana fitnah seperti Nah, barakallahu fikum dipermisalkan seperti potongan malam yang gelap gulita, kaki ta'il lailil mudlim. Yusbihu rajul mu'mina, pagi hari seorang dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafira, sore harinya menjadi kafir. Atau sebaliknya wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, atau sore harinya kafir, eh sore harinya muslim, kemudian pagi harinya menjadi kafir. Apa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradin dunya, karena menjual agamanya dikarenakan mengharapkan segelintir atau sedikit daripada dunia. Hati-hati. Jangan sekali-kali murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Dan jangan kalian murtad kembali ke belakang. Nah, belakangnya agama kalian jangan. Yang akhirnya ketika kalian murtad, nah berpindah dari agama Islam menjadi agama atau menganut agama selain agama Islam, fatanqalibu khasirin. Niscaya kalian akan Nah, barakallahu fikum kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Nauzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayyamut wa huwa kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Hati-hati Allah taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya." Murtad dalam artian keluar dari agama Islam, menganut agama yang lain. Kemudian apa? Fayamut kemudian orang tersebut mati wahwa kafir dalam keadaan dia kafir faulaika habitat amaluhum. Mereka adalah orang-orang yang terhapus amalan mereka. Di dunia dan akhirat bayangkan, di dunia dan di akhiratnya. Wa ulaika ashabun nar dan mereka adalah penduduk api neraka hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im." Naam, wa la yakhafuna laumata la'im. Allah Taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, dari agama Islam, Nistaya kelak Allah Ta'ala akan mendatangkan dengan sekelompok kaum sebagai pengganti. Yang mana sekelompok kaum tersebut Allah Ta'ala sifatnya apa? Yuhibbuhum, Allah Ta'ala mencintai mereka. Wa dan mereka pun juga mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adillatin ma'alal mu'minin. Nah mereka saling lemah lembut terhadap kaum mukminin. Aizzatin al kafirin dan mereka merasa benci dan juga mereka nam keras terhadap orang kafirin. Nah, barakallahu fikum yujahiduna sabilillah. Perhatikan sifat-sifatnya. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wala yakhafuna laumata laim dan mereka tidak takut, tidak gentar dengan celaan orang yang mencela. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Jadi khulasah yang kita ambil pada kesempatan nah barakallahu fikum kali ini adalah mengenai nah bahwasannya semua manusia dan semua jin diperintahkan nah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nah barakallahu fikum di dalamnya dia ada dengan barakallahu fikum dalam bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga didasari dengan mutabah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tujuan nah barakallahu fikum tujuan manusia dan jin diciptakan di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk beribadah sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan atau mewujudkan tujuan tersebut Allah taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah